salah seorang tokoh waktu diminta qila lahu ala tastasqi lana faqal antum tastabtiluna al-matar lakinni astabti al-hijara وقال لو استطعت أن أنام لم أنم لأني أخاف أن ينزل العذاب وأنا نائم Setelah mereka Waktu salah seorang ahli tasawuf, tokoh aulia yang besar yaitu Malik ibnu Dinar Ini mati dalam peperangan ini. Baik kita tahu bahwa ini orang mati dalam peperangan memerangi Rum. Jadi jangan kira orang tasawuf itu yang kelihatannya melempem cuma baca tasbih di masjid saja itu bukan tasawuf itu orang tidak bergerak itu. Ini Malik bin Dinar termasuk tokoh besar ahli tasawuf. Ghazali ihya'nya itu penuh dengan nama orang ini. Tapi dia mati justru di dalam peperangan. Berani ini orang. Dan kaya. Asalnya sampai namanya Ibnu Dinar. Nah. Anaknya Dinar. Namun setelah berkali Artinya anak yang berenang di tengah-tengah Dinar masih bayinya ini. Masuk ke dalam pasir. Sesudah dia warisi itu harta besar dari ayahnya disedekahkan semuanya. Dia bilang, "Sekarang saya mulai start berkhidmat kepada Allah." Dan berjanji tidak itu Malik Ibnu Dinar. Dan matinya dalam peperangan dalam pembicaraan. Beliau berkata waktu orang minta padanya cobalah tolong Malik ente sholat istisqa hujan sudah terlalu lama tidak turun Malik menjawab kesian kamu ini kamu ini masih menunggu hujan air saya ini menunggu hujan batu apa sebab jelas karena maksiat yang banyak dilakukan orang kok masih ngersulo hujan terlambat sedikit saja sudah pada e, minta hujan sholat hujan maksiatmu inilah kurang ono katanya dia begitu maksudnya ini secara tersirat sebenarnya maaf saya ini menunggu hujan batu ini dan anda kata aku ini bisa tidur saya tidak berani tidur karena saya khawatir siksa Allah datang di saat aku masih tidur nyenyak di hari hijrah ini terkenanglah kita takut itu aulia dan ulama yang mengerti betul akan tugas dan kewajibannya terhadap Allah, terhadap masyarakatnya. Tidur saja takut. Jadi tidur tuh sekedar ngeliat gitu saja. Sebab dia takut siksanya Allah datang. Dia terus mendoa. Dia terus konsentrasi pikiran. Jadi orang-orang yang kalau hujan lambat dia sudah ngersuloh minta sholat istisqa apa tanpa menyadari apa sebab hujan ini lambat ini sudah, saudara bisa kita pakai pada alam kita sekarang apa sebab hujan pula yang sudah diturunkan oleh Allah di bumi Indonesia yang kaya ini malah menjadi musibat banjir ini juga mesti kita juga menurunkan pikiran atau meningkatkan kesadaran apa sebab itu hujan akhirnya menjadi banjir apa tidak ada kemungkinan kita yang salah yang dikobarkan oleh Quraisy yang sedang Allah sudah bersab, berfirman, "Ma asabatkum min musibatin maka kasabat aydikum." Ingat, itu dari hasil perbuatan tanganmu sendiri. Sebagai pemenang. Jadi sekarang misalnya di Jawa Timur ada Bojonegoro misalnya begitu besar banjirnya katanya beberapa puluh tempat banjir hebat belum pernah katanya banjir seperti ini eh, ini hujan sudah diturunkan menjadi begitu. Artinya tidak menjadi rahmat lagi. Lantas kita mesti bertanya, salahnya siapa ini? Apakah ada orang yang sadar sekarang ini? Ya betul kita sudah harus mengingat bahwa itu juga ujian, musibah. Kita mesti sabar. Tetapi kita mesti tahu akibat, hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat ini perlu kita sadari, apalagi dalam bermuamalah kepada Allah. Tidak bisa kita berhasil bermuamalah dengan Allah kalau kita tidak belajar betul hukum sebab dan akibat. Ada orang sakit. Ya, tahu bahwa itu sudah ditakdirkan. Tetapi coba koreksi apa sebab dia sakit. Punya anak. Anaknya tidak pakai kaki. Kakinya bengkok apabila kita keluar matanya itu anak buta dua-dua jangan kesusu berbicara apa-apa lihat apa sebab-sebabnya barangkali ada penyakit-penyakit sifilis yang dialami oleh orang tuanya bisa saja ini ilmu kedokteran sudah luas mengetahui hal-hal semacam itu jadi jangan mulai mengatakan apa-apa walaupun itu harus kita terima sebagai ganjaran dan hajaran kita mesti cepat-cepat berhenti menghentikan segala kegiatan-kegiatan yang menyeleweng daripada firman dan sunnah Rasulullah SAW. Ini jelas sekarang ini. Rahmat berbalik menjadi musibah Yang itu hari orang-orang menunggu hujan itu, sekarang mengatakan coba oh tahu jangan hujan ya Allah. Kalau sudah sudah 3-4 meter. Apa halnya ini semua terjadi? Masyarakat muslimin, Begitu kata Malik Ibn Dinar. Yang ketiga, Malik Ibn Dinar juga pernah melihat salah seorang. Ra'a rajulan yusi'u fi salatih. Faqala inni arhamu iyalah. Faqila lahu hadha yusi'u fi salatihi wa tarhamu iyalah. Qala innahu kabiruhum Melihat satu orang sholatnya tidak genap tidak cocok menurut sunnah Rasulullah SAW. Ya mungkin kecepatan atau sholat sambil nolah noleh kanan kiri, mungkin ya tidak cocok gerak geraknya. Lalu dia bilang ya Allah saya kesian anaknya orang ini. Dia tunjuk orang yang sholat itu sambil mengatakan saya kesian anak-anaknya orang ini. Murid-muridnya bertanya, ini orang yang salah atau yang tidak cocok sholatnya hijrah. Uh, Pak Guru mengasihani anak-anaknya. Iya, saya sekarang saya kesian anak-anaknya. So, ini orang merupakan pembesar yang harus ditiru oleh anak-anaknya nah, nanti. Dari segala pengaruh hawa nafsu. Kalau sholatnya ayahnya begini, berapa saja anaknya akan meniru sholat model itu. Itu gurunya anak-anak. Dalam hal ini, saudara-saudara, harus kita perhatikan bahwa kita juga sebenarnya harus hati-hati Sholat ini satu ukuran. Tapi selain sholat juga yang lain-lain. Kalau kita suka nonton bioskop, juga dikias dengan ini. Kasihanilah orang-orang yang nonton bioskop. Loh, kenapa? Karena dia jadi gurunya anak-anaknya. Anak perempuan dan lelakinya. Guru dari istrinya. Guru dari para khaddam-khaddam yang kerja sama dia. Sebab dialah yang menjadi ustadz, gurunya penonton, menonton. Juga semangat juang. Kalau kita lihat orang merokok, kasihanilah anak-anaknya, pasti merokok. Kenapa? Dia gurunya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kiaskan ini sudah, ukuran sendiri. Ini dibawa misal sholat. Kebetulan ini Malik ibnu Dinar orang yang penglihatannya itu teliti ya apa anake gini bapak ini sholat ini begitu maksudnya ada orang yang saya sendiri sering melihat dan mungkin saudara-saudara juga sering melihat kalau sholat itu takbir melirik-lirik ke kanan ke kiri An-Nabi SAW yaqul hadha ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abd ini sholat sudah dicopeti oleh setan seperti orang dicopet, kecopet, kecopet ini orang sebab dia ini diputar lehernya oleh setan ke kanan ke kiri banyak sekali. Dan banyak sekali saya pernah mendengar orang yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin sedang tangannya begini di dalam tasyahud. Tasyahudil akhir dia baca Fatihah. Itu artinya dia tidak ada sama sekali di situ. Ya apa anak-anaknya ini? Ini maksud Malik ibnu Dinar. Innahu kabiruhu Ini dalam bab sholat karena dia waktu itu melihat orang sering melihat melihat orang di dalam sholat. Sekarang kita melihat orang masuk keluar bioskop. Lihat seorang ayah kalau masuk e, kamar mandi dia bersiul. Bagaimana anak-anaknya? Nyanyi, muter-puterkan pita-pita yang dia tidak tahu apa artinya dan tidak tahu apa maknanya. Lagu-lagu pop. Bagaimana anak-anaknya? Dan kalau dia juga dengan waliyad billah pakai dansa ya tunggu saja anak-anaknya begitulah maksudnya Malik bin Dinar hati-hati eh orang-orang tua yang mempunyai anak begitu maksudnya kamu ini gurunya anak-anakmu betul guru sebab dia itu meniru kita kalau ini anak kelihatan anaknya ah, ayahnya ibunya saban-saban duduk masing-masing di sejadah di waktu-waktu senggang mereka belajar agama, baca kitab fikih, kitab apa, rukun rukun rukun tak apa, itu anak-anaknya setidak-tidaknya akan belajar begitu. Setidak-tidaknya anaknya itu suka sholat, kalau ayahnya suka sholat. Wa amma kalau sang ayah tidak pernah menghadap kiblat, A'udzubillah min zalik. Anaknya lebih lagi. Jadi jangan heran kalau saudara melihat seorang anak yang mengatakan saya punya ayah muslim, saya punya nenek muslim, lalu dia masuk PKI. Saya tidak pernah lihat ayahnya menghadap giblat Apa sebabnya? Gurunya. Nah sekarang saudara mau pertanggungjawaban kepada siapa kesalahan ini? Itu nanti kesalahan itu berentet. Sampai termasuk mungkin ulama juga mendapat kesalahannya. Kenapa kamu tidak ajar? Kenapa kamu tidak membuat dakwah? Ulama mengatakan tidak semuanya majelis dakwah diizinkan, bisa juga tidak diizinkan. Ya begitulah berputar-putar putar-putar akhirnya yang untung setan belaka. Jadi masalahnya ini masing-masing mesti tahu dirinya, mesti tahu kewajibannya. Ada orang menulis surat bahwa kenapa orang banyak masuk kebatinan? Nah, sebab katanya mereka tidak puas dengan ulama punya pengajian. Bagaimana lagi saudara-saudara? Saya atas nama diri saya dan atas nama ulama, saya mohon maaf dari orang-orang itu. Saya tidak sengaja begitu. Banyak orang masuk kebatinan, kepercayaan-kepercayaan, kelemik, dukunisme, dan macam-macam, kemenyanisme, dan lain-lainnya. Itu kata mereka ya saya tidak puas, kurang. kurang. Dia maksudnya minta pengajian secara mistik. Ya, siapa yang bisa memuaskan itu saya tidak tahu, tapi saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang itu cepat kembali kepada pangkuan Islam yang betul. Ya, belajar, mari sama-sama kita uh, isi mengisi. Begitulah maksud saya terhadap mereka itu. Lah, maksud saya terhadap mereka itu. Sebab aliran-aliran semacam ini kian membanyak di tengah masyarakat. Ya orang tidak mau satu pengajian yang real, yang betul-betul dua kali dua sama dengan empat cocok dengan hadis dan Quran. Dia minta sesuatu yang agak cocok dengan maksud-maksud tertentu. Dan orang sekarang apalagi tahu apa itu. terjadi, agak kabur masalahnya. Orang-orang kebatinan sendiri mengatakan bahwa ini semuanya Islam, eh, kebatinan katanya. Kita ini dianggapnya kebatinan sama dia, dicakup seorang tokoh kebatinan terbesar di Indonesia, pernah menulis isi tulisannya itu begini, lihat semua tukang becak di Indonesia ini adalah orang kebatinan. Lu kenapa? Lebih cocok dan lebih dekat pikiran dan hatinya kepada kebatinan. Ditanya apa? Dia bilang, ya saya mau mau naik becak. Dia bilang, Bismillah. Bismillah kok malah kebatinan. Itu tandanya dia tidak tahu itu bismillah apa mestinya dia bilang tukang-tukang beca lebih cocok dengan ajaran Islam. Sebab dia mengatakan bismillah. Walaupun masalah sholat itu kadang-kadang ya mundur, telat, tapi bismillah masih disadari. Jadi ini masalah saudara-saudara, hendaknya kita sama-sama waspada, sama-sama prihatin. Jangan banyak senggang hari ini untuk main, untuk bercanda atau bernonton apa yang betul-betul kita menghadap kepada Allah saat-saat seperti ini supaya kita mendapat rahmatnya lain tidak kita tidak perlu rahmatnya orang kita perlu rahmatnya Allah sekarang ini orang mungkin tidak rahmat kepada kita tapi Allah pasti rahmat kepada kita betul saudara-saudara mari kita pindah kepada yang keempat